Pak Erwin, selamat pagi. Pagi, saya dengan Erwin dari Rewen Indonesia. Kebetulan saya juga broker. Dan menurut saya kebijakan seperti itu agak eh, kurang tepat karena seharusnya muaranya yang diambil eh, ya oleh pemerintah yaitu notaris. Karena semua transaksi itu kan masuknya ke notaris. Dan local property ini eh, hanya menggarap sebagian dari transaksi properti yang terjadi di Indonesia gitu. Kalau notaris itu kan semua transaksi properti <clears throat> terekam ya di sana. Jadi menurut saya pendapat uh, seperti itu aja. Baik, terima kasih Pak Erwin. Pak Alex, selamat pagi. Iya, terima kasih. Silakan Bapak. Ini selalu aneh-aneh aja yang digarap oleh penyelenggara negara kita ini. Hal-hal seperti itu justru sebetulnya bagus. Kalau orang beli cash gitu properti di Indonesia, itu harus didukung justru. Gitu. Karena itu akan menghidupkan sektor ini kan katanya. Tapi yang perlu diawasi itu kalau dia beli cash di luar negeri pasti ada maunya yang nggak beres dengan negeri ini tidak suka dengan pertumbuhan ekonomi di negeri ini begitu sulitnya kalau mendapatkan rumah ya kan nah di dalam negeri kok dilarang orang lebih maju developer akan lebih senang dong kalau orang umpamanya dari Singapura beli Batam itu 10 ruko sekaligus itu senang tumbuh dia jangan yang begitu-begitu dibatasi justru uang yang keluar yang harus dibatasi bagaimana orang bawa keluar negeri itu ditangkap itu gitu terima kasih baik terima kasih Pak Alex selamat selamat siang siang Bu silakan Pak komentar gini ya enam pejabat pejabat itu sebetulnya nggak usah nunggu-nunggu dilaporin jadi itu harus ada kerjasama antara sama saya minta laporan sekarang udah teknologi udah bisa, online. Kalau sistem begitu, apa begitu kan kayak Pak Henry, selamat siang. Siang, Mbak. Aduh, kebijakan-kebijakan yang memata-matai rakyat ini, Mbak. Ini pemerintah kita. Harusnya kita yang memata-matai mereka, Mbak. Karena pengelolaan uang itu di tangan mereka semua kebijakan-kebijakan pejabat-pejabat kita. Nah sekarang rakyat yang dimonitor ini. Harusnya yang maling-maling mereka itu yang mereka yang punya wewenang, bukannya rakyat. Rakyat kan cuma sebagai konsumen, customer. Kenapa mereka mesti mata matain uang-uang mereka kok? Justru uang yang ada di rakyat itu yang dikelola pemerintah kita, yang banyak dimakan. Ya, nggak usah jauh-jauh sampai kaki orang pajak itu dewi. Anak muda sampai miliaran uangnya. Itu harusnya yang kita monitor. Jangan rakyat yang diatur-atur, dimonitor uangnya dari mana. Yang malingnya itu di situ, yang ada di pejabat-pejabat kita itu, Mbak. Gitu aja, Mbak. Makasih. Baik, terima kasih. Bu Yeni, selamat siang. Iya. Ya, saya nilai pemerintahnya pinter sekali ya dalam hal ini ya. Pekerjaan yang seharusnya menjadi pekerjaan aparatnya yang otomatis sudah dibayar oleh rakyat, tapi terus pekerjaannya itu dilimpahkan kepada masyarakat dengan eh, tanda kutip ya, mengadu gitu ya masyarakat dengan masyarakat begitu dengan iming-iming ancaman lagi ya itu sebetulnya kan kalau data-data itu nggak perlu dari properti dari BPN dari notaris itu kan sudah ada gitu terima kasih baik terima kasih Bu Yeni Pak Herman selamat siang ya uh, eh, komentar saya sama seperti bapak yang sebelumnya sama ibu yang Bu Yeni tadi ini pemerintah malas korup dan Eh, mau cari gampang aja udah ya makasih baik terima kasih Pak Herman Iya penelpon terakhir ya Pak Alex selamat siang Ya, selamat ya. Silakan Bapak. Pagi sih udah ngasih komentar ya, tapi kayaknya belum puas juga sih. <laughs> Jadi itu tadi kayak seperti kata yang pendahulu itu, pakai ancaman-ancaman segala lagi. Ini rakyat ini udah main bacok loh di Bandung itu di Cipikor itu bawa bawa golok di dalam koran itu jaksa yang yang terima suap itu dibacok loh. Jadi nanti kalau pejabat-pejabat PPATK e atau apa itu nanti ancam-ancam, ini rakyat kita main bacok aja nanti. Terima kasih.